الصالحين وبركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين Ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kedua-duanya telah menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala telah pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian Nabi Ibrahim meletakkan tengkuk Nabi Ismail ke dalam uh, tempat penyembelihan dan telah memegangi kepalanya dan menelungkupkan Nabi Ismail dan kemudian mengeluarkan pisau sembelihnya dan kemudian telah melakukan pengirisan lehernya maka kemudian disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala ya Ibrahim engkau telah mempercayai mimpi yang diberikan kepadamu dan ini adalah sebuah ujian yang sangat besar dan kami ganti Nabi Ismail tersebut dengan sembelihan yang besar yaitu kibas yang didatangkan dari surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kami jadikan yang demikian itu sebagai adat yang berlaku untuk orang-orang yang berikutnya sampai kepada kita ini dan kemudian keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Sesungguhnya demikianlah kami membahasi orang-orang yang berbuat baik dan sesungguhnya dia termasuk di antara hamba-hamba kami yang beriman dan kami beri kabar gembira dengan kelahiran seorang putra yaitu Ishak yang kami jadikan dia seorang nabi yang soleh dan kami berkahi Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak dan dari keturunan mereka menjadi banyak dan dari keturunan mereka berdua ada orang-orang yang soleh dan ada orang-orang yang uh, fajir orang-orang yang berbuat dosa jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sunnah hari raya ini maka kita meniru jejak Nabi Ibrahim yang telah merelakan anaknya, yang telah merelakan cintanya kepada anaknya, cintanya kepada istrinya, cintanya kepada dunia, dia relakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebaiknya kita menapaki di samping kita mengorbankan apa yang kita mampu dari pengorbanan berupa kambing, maka hendaknya kita mengorbankan cinta kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah kita mengikuti jejak nenek moyang kita Ibrahim alaihissalam yang telah merelakan kecintaannya hanya untuk Allah yang paling tinggi, baru kemudian kepada yang selainnya. Bahwasanya kita kaum muslimin dan umat manusia risalah yang dibawa oleh para rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah risalah yang sangat agung dan indah yang di sana mereka membangun sebuah rumah mereka membangun sebuah istana perumpamaannya sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abi Umamah dari Abu Dzar dia berkata Qultu ya Rasulullah aku berkata wahai Rasulullah kam wafa'u iddatil anbiya berapa cukupnya sempurnanya bilangan para nabi maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mi'atu alfin wa asyratu wa arba'atu wa isruna alfan dan 24 ribu 124 ribu nabi Warusul min dhalik dan rasul dari jumlah itu semua adalah salah satu mi'ah salah sumi'ah wa khamsata asyar jumman ghafira ada 315 rasul mereka membangun sebuah peradaban mereka membangun risalah yang demikian agungnya yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam sahih Muslimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inna masali wa masali al-anbiya'i qabli kama sali rajulin bana bina'an fa asanahu wa akmalahu wa ajmalahu faja'ala an-nasu yutifuna bihi fayaquluna ma ra'ayna بناء أحسن من هذا إلا موضع هذه اللبنة ألا وكنت تلك اللبنة Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya perumpamaanku dan perumpamaan para nabi sebelumku adalah seperti seseorang yang membangun sebuah rumah, sebuah bangunan, sebuah istana, dan orang tersebut menyempurnakannya, memperbaguskannya, dan mengindahkan istananya tersebut. Maka manusia berkeliling melihat istana tersebut, lalu mereka berkata, "Alangkah indahnya, tidak ada sebuah bangunan yang lebih indah dari ini kecuali kecuali ada satu tempat yang belum selesai yaitu sebuah lubang batu bata yang harus diisi dengan sebuah batu bata untuk melengkapinya. Ketahuilah bahwa aku adalah batu bata tersebut kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sebuah bangunan risalah yang isinya bukan berupa bangunan materi, bukan berupa gedung mewah, bukan berupa gedung pencakar langit, tapi dia merupakan sebuah risalah, sebuah ajaran yang di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innama buistu liutammima karimal akhlaq Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Itulah bangunan akhlak yang tidak ada ujungnya, tidak ada ketinggian yang bisa tercapai dan ada batasnya. Tidak ada batasnya dari ketinggian akhlak tersebut karena sesungguhnya kita tidak mungkin meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ketinggian akhlaknya dan sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlaknya adalah akhlak yang tertinggi. Maka hendaklah kita membangun akhlak kita, membangun tingkah laku kita dan janganlah kita membanggakan apa yang telah kita dapati dari materi karena sesungguhnya sebentar lagi materi yang ada ini akan kita tinggalkan Allah taala berfirman dalam sebuah ayat Al-Qur'an Wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumal qiyamati aw mu'adzibuha 'adaban syadida kana dzalika fil kitabi mastura Surat Al-Fatir Eh, ayat 56. Dan tidaklah ada sebuah desa, tidaklah ada sebuah kota kecuali kami akan membinasakan kota tersebut sebelum datangnya hari kiamat atau kami akan siksa kota tersebut dengan siksaan yang pedih yang demikian itu adalah sebuah ketetapan di dalam kitab yang telah ditetapkan Masyurul muslimin Rahimani wa rahimakumullah saya sampaikan ini karena rasa sayang dan cintanya kepada kita semua. Bahwasanya kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang ingin keselamatan, yang ingin kebaikan, yang ingin petunjuk. Maka jangan sekali-kali kita membanggakan apa yang telah kita miliki dari materi, apa yang telah kita miliki dari peradaban. Sesungguhnya semua itu akan dihancurkan oleh Allah sebelum datangnya hari kiamat. Kiamat sebagaimana benarnya Quran tersebut. Dan Al-Quran lebih benar daripada apapun. Al-Quran lebih benar dari ilmu pasti. Al-Quran lebih benar dari datangnya matahari di pagi hari. Kenapa demikian? Karena matahari adalah makhluk, sedangkan Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran adalah perkataan Allah.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 Allah telah ridho Islam menjadi agama. Allah telah ridho Islam menjadi panutan kita. Oleh karena itu, hendaklah kita bersyukur kita mendapatkan keimanan. Kita telah diberi oleh Allah, dipilih oleh Allah sebagai hambanya yang beriman. Sedangkan banyak di antara manusia yang lainnya belum tersentuh oleh hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mereka masih melakukan kemusyrikan, kekufuran. Oleh karena itu, Masjidul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hanya ada satu jalan untuk kita yaitu kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kalau kita tidak bertakwa kepada Allah, maka ujungnya akan kembali kerugian itu kepada diri kita sendiri. Allah taala berfirman, "Huwallazi ja'alakum fil ardi, huwallazi ja'alakum khala'ifa fil ardi, faman kafara fa kufruh." ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا Dialah yang menjadikan kalian khalifah di atas permukaan bumi ini. Barang siapa yang kafir, barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya keingkarannya itu kembali kepada dirinya sendiri dan tidaklah menambah Orang-orang kafir itu keingkarannya di sisi Allah kecuali tambah marahnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan tambah saya. Bukan Allah kalah. Bukan Allah lemah dengan kekafiran dan keingkaran manusia dan tidaklah menambah orang-orang kafir itu dari kekafirannya selain kerugian yang kembali kepada diri mereka sendiri. Oleh karena itu hanya ada satu pilihan bagi orang beriman yaitu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketundukan itu akan menyebabkan pribadi dan masyarakat mendapatkan nikmat yang besar. Pribadi, kalau seandainya tidak ada masyarakat di situ yang mau beriman dan tunduk kepada Allah hanya satu orang saja, maka Allah akan muliakan pribadi tersebut. Sebagaimana Allah muliakan Nabi Ibrahim yang ketika seluruh dunia telah kufur, cuman beliau sendiri seorang diri yang beriman, maka Allah abadikan nama beliau dalam Al-Quran. Maka Allah abadikan dia jadikan sebagai Abul Ambia, bapaknya para nabi, keturunannya banyak yang menjadi nabi, dan seterusnya. Demikian juga sebelumnya, ketika manusia kufur secara mayoritas, hanya segelintir manusia yang beriman pada zaman Nabi Nuh alaihi salam, hanya 80 orang dari mungkin ratusan ribu atau jutaan orang yang beriman. Maka Allah Ta'ala berfirman, dan berkata untuk Nabi Nuh ini waj'alna dzurriyyatahu humul bakin. Kami jadikan keturunan Nuh itu keturunan yang kekal sedangkan keturunan yang lain binasa. Dan kemudian Allah Ta'ala berfirman wa tarakna alaihi fil akhirin dan kami tinggalkan Nabi Ibrahim itu untuk dikenang sepanjang masa. Salamun ala Nuhin fil alamin. Keselamatan atas Nabi Nuh di alam semesta ini. Demikianlah kami membalasi orang-orang yang berbuat baik. Oleh karena itu, ketika kita beriman kepada Allah akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu-pintu berkah. Allah taala berfirman, "Walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatun min barakatin minas samai wal ard, walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Kalau seandainya penduduk sebuah daerah itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan kami turunkan berkah dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan. Akan tetapi mereka tidak percaya, akan tetapi mereka itu mengingkari, maka kami ambil, maka kami siksa mereka, maka kami balas mereka disebabkan perbuatan perbuatan tangan mereka. Masyarakat muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Di antara kemarahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan atau di antara nasib buruk yang Allah berikan kepada manusia ketika manusia itu tidak mengikuti perintahnya adalah sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan yadullahi alal jamaah wa man syadda sadda bin nar dan sebelumnya Allah eh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la tajtami'u ummati ala dhalalah tidak akan umatku ini bersepakat di atas kekeliruan yaitu kalau sebuah umat itu berijma bersepakat yaitu sahabat Nabi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini telah bersepakat dalam sebuah perkara maka itu bukanlah perkara yang keliru maka hendaklah kita taati ulil amri kita dalam perkara yang kita senang dan dalam perkara yang kita tidak senang kalau itu bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah bersabda, "Man syadda syadda finnar." Barang siapa membelok, maka membeloknya itu bukan ke surga, membeloknya tentunya ke neraka. Syadza finnar. ya al jamaah. Tangan Allah di atas jamaah. Tangan Allah di atas kebersamaan kaum muslimin, bukan menyendiri dan menyempal. Oleh karena itu, Allah taala berfirman, "Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Wa arsalnaka Warsalnaka linnasi rasula wa kafa billahi syahida. Apa saja yang menimpa kalian dari keburukan, maka itu datangnya dari sebab kalian sendiri. Jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah membuat rumus untuk hidup manusia sebagaimana kita telah mengetahui bahwasanya setiap produk ada juklaknya, ada tuntunannya, ada cara pakainya, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan menurunkan juklatnya itu Al-Qur'an dan Sunnah maka barang siapa yang mengikutinya maka dia akan bahagia dan sampai kepada surga Allah Subhanahu wa taala dan barang siapa yang membangkang maka dia akan uh, mendapat murka dan kerugian di, uh, dari Allah Subhanahu wa taala fid dunya maupun fil akhir. sebuah contoh mungkin akan saya sebutkan dua atau tiga contoh di sini yaitu tentang riba Kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Allah Taala Allah Taala telah memberikan kepada kita bimbingan supaya kita menjauhi riba dan dengan menjauhi tersebut akan terjadi keuntungan yang luar biasa dari kehidupan dunia maupun di akhirat. Tetapi dengan terjatuhnya kita kepada riba, maka di sana akan terjadi banyak sekali kerugian. Kerugian yang pertama yaitu at-takhabbut. Orang tersebut akan kesurupan syaitan nanti di negeri akhirat. Alladzina yaqulu alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang yang memakan riba akan berdiri seperti berdirinya orang yang kesurupan syaitan karena disentuh oleh syaitan. Kedua, orang yang e, melakukan riba akan mengalami kepunahan hartanya. Hartanya akan habis. Allah Ta'ala berfirman, Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah telah menghapuskan riba dan memberkahi sodakoh. Ini menunjukkan dihapusnya riba adalah dihapus berkahnya dan dihapuskan hartanya. Kita telah banyak sekali melihat ke kanan dan ke kiri kita manusia-manusia yang terjebak kepada riba kemudian hartanya habis. Kemudian yang ketiga Allah Ta'ala eh, berperang kepada mereka Allah dan Rasulnya mengajak perang dengan orang yang berbuat riba Fa'ilam taf'alu fa'danu biharbi minallahi wa rasulih. Apabila kalian tidak mau berhenti, maka umumkan perang kepada kalian dari Allah dan Rasulnya. Kemudian yang berikutnya, kalau orang yang berbuat riba tersebut terus menerus kemudian bahkan mengeyel dan membantah dan mengatakan riba itu halal, maka Allah Taala berfirman, Inna Allah Wallahu la yuhibbu kulla kafarin azim dan Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir dan orang-orang yang bermaksiat. Jadi riba terjatuh kepada dua keadaan yang sangat berat. Mungkin dia itu durhaka kepada Allah, berdosa <clears throat> atau lebih parah dari itu dia bisa menjadi kafir karena apa? Karena menghalalkan ribanya itu. Kalau tidak menghalalkan ribanya maka dia menjadi orang yang durhaka kepada Allah. Kalau dia menghalalkan sedangkan Allah mengharamkan, maka dia telah membantah Allah dan menjadi kafir. Dan kemudian kalau dia menjadi kafir dengan menghalalkan ribanya dan mengatakan riba itu bisnis sama aja, maka Allah Taala berfirman, "Faman ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Barang siapa kembali menghalalkan maksudnya maka dia akan masuk ke dalam neraka dan mereka kekal di dalamnya. Inilah Eh, konsekuensi dari riba yang menyeret-menyeret orangnya sehingga habis keimanannya. Itu di akhirat. Kalau di dunia, maka Masya Allah, orang yang memiliki atau orang yang terjatuh kepada riba, baik yang menghutangkan atau yang terjebak ke dalamnya, akan tertutup kebaikan yang banyak darinya. Yaitu mereka tidak berpikir untuk berbuat baik. Mereka tidak berpikir untuk menafkahkan hartanya ke jalan Allah dan lain sebagainya karena dikejar-kejar dengan riba. Dan orang yang memiliki hartanya juga tidak tertarik. Kenapa? Karena dia tidak lagi tersentuh hatinya. Belas kasihannya telah hilang kepada manusia. Dia menginginkan semua harta itu masuk ke dalamnya, ke dalam keuntungannya dan dia tidak pernah rugi dan seterusnya dan kemudian terjadilah eh, keburukan-keburukan dan cukuplah saya sebutkan sebuah hadis terakhir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qal aqbalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qal ya ma'syaral muhajirin khamsatun idza batulitum wa a'udzu billahi an tudrakuhunna wa a'udzu billahi an tudrakuhunna lam تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلن بها إلا فشا فيهم إلا فشا فيهم إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاء التي والأوجاء الذي لم تكن مضت في أسلافهم في أسلافهم الذي مضوا في أسلافهم الذين مضوا ابن عمر berkata, pernah suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menghadap kepada kami kemudian bersabda, "Wahai orang-orang muhajirin, ada lima perkara. Jika kalian tertimpa kepadanya dan aku berlindung kepada Allah supaya kalian tidak tertimpa kepadanya. Apabila telah merajalela fahisha yang dimaksud di sini adalah zina pada suatu daerah, pada suatu kaum sampai mereka itu terang-terangan melakukan zina itu di pinggir jalan atau di tempat-tempat terbuka kecuali akan tersebar di daerah tersebut at-taun wabah wal auja wal auja alladhi lam takun madad akan tersebar wabah dan penyakit yang belum pernah terjadi pada umat-umat sebelumnya kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam walam yanqusul mikyala wal mizana illa ukhidhu bis sinina wa shiddatil mu'nati dan tidaklah kaum di suatu daerah itu mengurangi takaran dan mengurangi timbangan kecuali akan mereka itu akan tertimpa sinin masa paceklik wasiddatil mu'nah dan sulitnya mata pencaharian wajauri sultan alaihim dan kezaliman penguasa terhadap mereka disebabkan apa tadi disebabkan masyarakatnya suka mengurangi timbangan dan takaran walam kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam yuqimu zakat yuaddu zakata amwalihim illa dan tidaklah mereka tidak mau menunaikan harta zakat mereka illa muni'u al-qatra kecuali mereka akan ditahan hujan walaulal bahaimu lam yumtaru kalaulah bukan karena binatang-binatang ternak Allah kasihan kepada binatang-binatang mereka tidak akan dikasih hujan dengan sebab apa dengan sebab masyarakat di situ tidak mau membayar zakat dan dalam hadis yang lain dikatakan, kalaupun nanti mereka dikasih hujan, maka terus dikasih hujan, terus dikasih hujan tetapi tidak membawa barokah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walam yang kudu ahdallahi wa ahda rasulih illa sallatallahu alaihim aduwan min ghairihim fa akhadhu ma fi aidihim." Kecuali eh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan mereka di masyarakat tersebut tidak memenuhi janji Allah dan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali nanti pada orang atau masyarakat tersebut akan Allah kuasakan manusia-manusia yang bukan dari kalangan mereka dan kemudian mengambil uh, sebagian dari harta mereka dan kemudian walam takum aimmatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sa bainihim dan di sebuah daerah para imam mereka para pemimpin mereka tidak menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala dan memilih-milih saja hukum-hukum tersebut yang mereka maui maka mereka akan tertimpa oleh Allah Subhanahu wa taala ja'ala ba'duhum ba'sa bainahum akan terjadi saling bentrokan antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok yang lain dan seterusnya dan seterusnya. Dan Allah taala berfirman Allah taala berfirman Qul al qadiru ala an yaj'ala ala an yab'atha 'alaykum 'adaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisa ba'dukum aw yalbisa ba'dukum ba'sa ba'din Allah Ta'ala berfirman Allah Ta'ala berfirman dan berkata bahwasanya Allah Ta'ala sanggup untuk memberi azab kalian dari atas kalian dari arah atas kalian dan dari atas dari arah bawah kalian dan menjadikan antara sesama kalian saling pukul memukul dan saling bunuh dan membunuh dan seterusnya itu disebabkan apa disebabkan karena sebelumnya Allah mengatakan bahwa uh, mereka adalah orang-orang yang berbuat syirik mereka adalah orang-orang yang berbuat syirik, menyekutukan Allah, datang kepada dukun dan seterusnya dan seterusnya sehingga terbentuklah di situ sebuah masyarakat yang saling menghantam. Dari atas mereka yaitu ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dari atas mereka adalah penguasa mereka, menekan mereka. Dari atas bawah mereka yaitu bawahan mereka, anak buah mereka akan apa istilahnya membangkang dan seterusnya dan kemudian antara sesama mereka, sesama mereka ba'dhum ba'sa bainahum akan terjadi saling memukul dan seterusnya yang demikian itu disebabkan kesyirikan oleh karena itu eh, kita harus menghindari mungkin kalau ada sebuah kejadian yang seperti itu berarti hati-hati kita itu masih ada kesyirikan di dalamnya hubud dunia mencintai dunia lebih daripada Allah hubud zuhur mencintai kekuasaan lebih dari Allah Subhanahu wa taala hubur riasa mencintai kepemimpinan lebih dari kepada Allah Subhanahu wa